Tentu kita mengetahui dan seyogianya harus mengetahui Allah Jalla wa ala menciptakan kita di muka bumi ini untuk sebuah tujuan mulia yang begitu agung, yang begitu besar, yang kemaslahatannya kembali kepada kita sendiri. Allah menciptakan kita di muka bumi ini untuk mengabdi kepadanya, menghamba kepadanya, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, mengerjakan amal-amal kebajikan, amal-amal saleh berupa melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Lillahi tabaraka wa ta'ala wa Diciptakan untuk itu. Semua aktivitas kita, semua kegiatan kita harus bernilai ibadah. Harus untuk ibadah harus di atas kebajikan, di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa Dengan itu kita akan berbahagia, menggapai kebahagiaan dunia akhirat, kebaikan dunia, kebaikan pada agama kita, kebaikan untuk ukhrawiyah kita. <clears throat> Allah Jalla wa'ala menegaskan dalam firman-Nya di Al-Dzariyat 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepada aku illa liya'budu kecuali mereka beribadah kepada aku kata Allah Jalla tidak ada tujuan lain Tujuan cuma satu. Ibadah kepada Allah, mentaati Allah, beramal kebajikan lillahi ta'ala. Sebagai hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, yang melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, larangannya sepanjang hidup ibadah. Ibadahnya lillahi ta'ala betul-betul dipersembahkan hanya untuk Allah semata kita memurnikan ibadah ini untuk Allah semata. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-Baqarah yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahum Dan mereka hamba-hamba Allah itu nggak diperintahkan ma umiru tidaklah mereka diperintah illa kecuali kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, mukhlisina lahuddin. Dengan mengikhlaskan, memurnikan agama ini, ketaatan ini, ibadah ini hanya untuk Allah semata, lillahi taala hunafa'a sebagai orang-orang yang hanif, yang lurus, yang lempeng. Hanif dimaknakan orang yang betul-betul fokus ibadah kepada Allah, ibadahnya murni dipersembahkan hanya untuk Allah tanpa sekutu baginya. Hanif sama dengan muwahid, ahli ibadah, ahli tauhid. Itu nasnya, itu perintah Maka sekali lagi kita perlu mengevaluasi tujuan hidup di muka bumi. Sekali lagi kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Kita diperintah untuk ibadah kepada Allah lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Kita di muka bumi ini bukan untuk memakmurkan dunia, bukan untuk mengejar dunia, abadi di dunia. Bukan dalam rangka untuk tinggal selamanya di dunia. Kita hidup di muka bumi ini sementara. Sebentar saja. Kayak orang yang melintas Finishnya untuk masing-masing kita dengan kematian, dengan wafatnya kita. Setelah itu kita akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Diawali dengan alam barzakh, alam kubur. Berujung kepada darul akhirah, yaumul qiyamah, yaumul ba'ath, yaumul nusyur, yaumul jaza. Ini yang harus kita cermati, kita hayati, kita renungkan, lalu diwujudkan. Dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya mengisahkan Akhadha Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bimankibayya. Suatu kali, suatu hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. sambil memberikan ujangan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil kun jadilah engkau wahai Ibnu Umar untuk Ibnu Umar kala itu dan berlaku untuk semua umatnya sampai hari kiamat nanti wajaran Rasul untuk semua umatnya terutama Ibnu Umar yang kala itu masih muda Kun fid dunia, jadilah kamu di dunia ini. Kun ghariban fid dunia, orang yang asing dalam perantauan di dunia ini. Kun fid dunia ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seolah-olah engkau ini orang asing dalam perantauan. Awabiru sabil atau orang yang menyeberang jalan, melintasi jalan saja. Artinya sementara, bukan selama-lamanya. Artinya ada sebuah hajat, sebuah kepentingan, hajatnya kita, kepentingan kita untuk menuju kampung abadi kita di yaumul kiamah nanti. Orang yang merantau di negeri seberang, merantau di daerah seberang, bukan orang yang hendak lama di sana merantau ada hajat yang ingin dia yang ingin diambil yang ingin dia selesaikan begitu selesai langsung pulang ke tanah air langsung pulang ke daerahnya merindukan keluarga di, di rumah tidak bakal lama hajat selesai set set gitu ya cepat langsung pulang wah kata ini begitu lucunya ini barakallahu tinggal di dunia sebentar, sementara hajatnya kita adalah ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, beramal soleh, beramal kebajikan, sat-sat begitu dengan cepat. Hajatnya selesai pulang ke tanah air, ke darul akhirah. Hajatnya kita dinyatakan selesai dengan wafatnya kita masing-masing. Selesaikan hajat atau tidak? Durasinya sampai kita mati. Itu gharib lebih cepat lagi awabiru sabil atau orang yang menyeberang jalan melintas saja di sebuah jalan kita di seberang jalan mau nyebrang ke sebelah sana begitu kosong nggak ada kendaraan sepi kita akan lewat dengan cepat yang penting segera sampai ke seberang sana lewat aja tidak ada kemudian melewati jalan sehingga dulu Medan disit eh, anak teh apa anak kopi Medan disit mendoan tidak begitu kan tidak kemudian menurut bikin kemah-kemahan bermalam di situ kan tidak mungkin langsung lewat sampai ke tujuan itulah dunia lewat dunia sampai tujuan itu kehidupan dunia Tujuan kita adalah kampung akhirat. Wajangan ini kaum muslimin rahimakumullah langsung dipahami dengan baik oleh Ibnu Umar semoga Allah meridai. Beliau memahami dari ujangan di atas kita kaum muslimin dikasih ujangan oleh beliau SAW supaya hidup di muka bumi ini menjadi orang yang segera menuntaskan hajatnya, segera menyelesaikan hajatnya, berbekal menuju kampung abadi di kiamat nanti. Hajat kita ialah ibadah kepada Allah, beramal saleh, beramal kebajikan. Itulah bekal menuju akhirat. Wa tazawwadu fa inna khair zadi taqwa. Berbekalah kalian sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Maka Ibnu Umar mengatakan setelah itu. Saya mendengarkan ucapan di atas belum mengatakan idza amsaita uh, eh, idza asbahta fala tantadhiril masa kalau kamu di waktu pagi jangan nunggu sore hari. Wa idza amsaita fala tantadhirus sabah. Dan kalau kamu di sore hari jangan menunggu, jangan menunggu pagi hari wa khud li sihhatika kali maradik wa min hayati kali mautik. Ambil kesempatan masa sehatmu sebelum kamu sakit. Ambil kesempatan masa hidupmu sebelum kamu meninggal kamu wafat. Dipahami, segera beramal, bergegas beramal, segera mengerjakan amal saleh, amal kebajikan. Jangan nanti-nanti, jangan tunda-tunda, langsung bergegas segera dengan cepat tanpa tunda ada oh, kesempatan di pagi hari langsung kerjakan ada momen di sore hari langsung lakukan jangan nunggu jangan nunggu lagi sehat-sehatnya atau kesempatan waktu sehat memperbaiki amal saleh sebelum nanti sakit ketika sakit nggak punya kekuatan untuk beramal ibadah Mau masih hidup, segera beramal sebelum mati. Kalau udah mati, selesai durasinya. Jangan menyesal setelah itu. jangannya segera beramal, bergegas beramal. Ini kuatian dengan hadis yang lain yang ma'ruf <coughs> dari Ibn Abbas semoga Allah dan Hakim wa Ketika beliau SAW mengatakan kepada para sahabatnya, irtanim khamsan qabla khamsin. Ambil kesempatan meraih ghanimah. Ambil kesempatan meraih ghanimah, harta rampasan perang yang banyak. Ini keberuntungan yang banyak namanya ghanimah. Irtanim ini ambil kesempatan sebaik mungkin mendapatkan ghanimah, kenikmatan, keberuntungan, keutamaan lima sebelum datang yang lima. Bantu saya ya, katanya agak lupa-lupa dikit ini. Yang pertama, nggak usah, nggak usah tarik nggak apa-apa. Yang pertama, masa mudamu sebelum tuamu. Kedua, masa luangmu sebelum sibukmu. Terus, masa kayamu sebelum miskinmu. Terus, masa sehatmu sebelum sakitmu. Terakhir, masa hidupmu sebelum mati. Ada peluang-peluang banyak dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk irtina ghanimah. irtina mengambil kesempatan untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala, pundi-pundi kebaikan dari Allah Jalla wa'ala memanfaatkan lima momen sebelum muncul lima momen yang merusak itu semuanya ketika sedang masih muda-mudanya, masih kuat-kuatnya, masih kosong-kosongnya, masih kaya-kayanya, masih sehat-sehatnya, masih hidup-hidupnya, manfaatkan sebaik mungkin untuk beramal saleh. Bersegera beramal saleh, bergegas beramal saleh. Jangan nunggu nanti, nanti, pas nanti pun sepuh, betul sakit menopo menopo, tenaga pun pun hilang. Hilang hilang apa ical? Nah, ical itu copot. Artinya sudah nggak punya tenaga sama sekali. Baru ngomong, ya Allah kemarin masih muda, kesempatan sekarang sudah begini, penyesalan. Hah? lagi sehat-sehatnya, tidak ada amal, nggak ada semangat beribadah, sakit baru ngomong. Jangan sampai. Di antara <clears throat> sabab sebuah amal ibadah itu bernilai tinggi pahalanya. Saya ulang lagi, di antara sebab ibadah itu bernilai tinggi pahalanya. ketiga dikerjakan pada momen-momen kesempatan emas. itu. Ya, sebab kasih pahala beda momennya, beda makomnya. Yang ini mohon maaf ya, yang ini sudah tua renta, baru insaf beramal. Yang ini masih muda, semangat dalam beramal. Ya sama-sama berpahala. Cuman yang lebih besar pahalanya ketika masih muda bersemangat, apalagi dari mulai muda sampai tua, tidak pernah kendor semangatnya. Luar biasa, Anda lihat. Beda orang yang sedang sehat-sehatnya, pengennya lagi sakit. Lagi sakit parah segala macamnya, aku pengen, aku mau sholat. Gitu. Kemarin ngapain? Mana kemarin? Ya dikasih ibadah, masa nggak dikasih ibadah? Ya dikasih ibadah, dikasih pahala dengan sholatnya. Lain dengan yang masih sehat, segar bukar, dia manfaatkan untuk sholatnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Besar pahalanya. Disebutkan dalam sebuah hadis terkait dengan bab sedekah, sebuah amal saleh dikatakan sebagai sedekah yang paling afdal ketika dikerjakan pada momen-momentum tadi. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam datang seorang laki-laki menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala dia mengatakan ya Rasulullah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu sadaqati a'zamu ajra sedekah apa yang paling besar pahalanya bukan semata-mata sedekah infak dikasih pahala tapi pertanyaannya tentang sodakoh yang paling besar pahalanya. Level tinggi. Gitu ya. Namanya upgrade amalan. Jangan downgrade. Upgrade. Yang tinggi-tinggi gitu. Yang high class, high class gitu. Jangan down class. High. Sodakoh apa yang paling besar, yang paling gede pahalanya? Kala belum bersabda sama selain anta sadaqa. Sodako yang paling afdal, yang paling besar pahalanya engkau bersodako wa anta sahihun dalam kondisi kamu sedang sehat-sehatnya. Sahihun sedang bakhil-bakhilnya dengan harta. Ya, seneng-senengnya harta. Lagi bakhil-bakhilnya, lagi eh, medit-meditnya. Nah, ini banyak medit ya. Medit itu sangat-sangat bakhil, medit. Taksal fakro, kamu sedang takut miskin, takut fakir. Watak murul gina, berangan-angan bermimpi jadi orang kaya. Lagi sehat-sehatnya, lagi medit-meditnya, lagi takut-takut jadi orang miskin, lagi bermimpi jadi orang kaya baru. OKB, orang kaya baru. Beliau mengatakan hil dan langsung jangan tunda. Langsung jangan tunda hil dan kamu jangan tunda infakam sedekah kamu. Jangan sampai hatta idza balagatil hulqum, jangan sampai ketika nyawa di tenggorokan sudah nazak sakratul maut baru kamu mengatakan li fulan kada wa li fulan kada wa qad kada li fulan Jangan sampai nunggu sedang sakratul maut nazak begini baru baru mengatakan untuk fulan sekian, untuk fulan sekian. Belum mengatakan dulu bisa untuk fulan, sekarang apa bahasanya bahasa kasarnya itu kasep apa kasep di Jawa Timur ngoko nih kasar di Jawa Pengampun nih di sini apa namanya eh, Telat mah biasa, telat gitu. Ini bukan telat, sangat sangat sangat telat. Namanya kaset. Namanya apa? Kok lelet? Lelet kan pergerakan biasa tuh lelet. Ini sudah apa ya? Sudah menahun gitu loh. Eh, sangat-sangat terlambat. Kaset sudah mau mati baru ngomong bulan sekian bulan sekian Syahidnya adalah <clears throat> sebuah amal ibadah itu menjadi besar nilainya ketika dikerjakan di momen-momen seperti itu. Sedang sehat-sehatnya, sedang bukar-bukar usianya, sedang longgar-longgarnya, sedang kaya-kayanya, sedang semangat-semangatnya. Kerjakan langsung satset, nggak pakai lama. Latum hil, jangan tunda-tunda, langsung gercep, gercep, gerak cepat bergegas, bersegera, jangan tunggu. Satu sisi ada anjuran untuk bergegas mengerjakan amal kebajikan. Sisi yang lain pahalanya. <coughs> Dengan kita punya semangat bersegera beramal saleh, bersegera beribadah kepada Allah Jalla wa ala, bukan semata-mata beramal tapi segera beramal Apalagi dengan berlomba-lomba dalam beramal saleh. Allah Jalla wa'ala di samping memberikan pahala yang sangat besar. Di antara keistimewaannya adalah menyelamatkan kita semua dari berbagai macam fitnah, fitnah dunia. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, cobaan-cobaan hidup yang besar, malapetaka, mara bahaya, bencana-bencana, fitnah-fitnah. Allah akan selamatkan kita semua dari hal tersebut di atas ketika kita sebagai hamba Allah yang al mubadaratil amal bergegas mengerjakan amal soleh. Disebutkan dalam Sahih Muslim <coughs> dari Nabi kita dari, dari sahabat yang mulia sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya kata Rasulullah SAW sabdanya badiru bil a'mal mengatakan badiru bil a'mali fitana faqita'il lailil mublim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi ardh min ad badiru bil a'mal maknanya hendaklah kamu bergegas beramal saleh al-mubadara sama dengan musyarah langsung beramal. Kesempatan langsung beramal, segera beramal, bergegas beramal. Nggak pakai lama, nggak pakai lelet, nggak pakai ditunda, nggak pakai nanti, langsung beramal. Beliau menyebutkan sebelum muncul fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, pagi hari orang itu mukmin, sorenya sudah kafir, sorenya mukmin, paginya sudah kafir dia menjual agamanya, menjual prinsip akidahnya dengan sedikit materi dunia. Menggambarkan fitnah yang begitu besar yang menimpa umat ini barakallahu Fitnah yang begitu banyak, begitu samar, begitu besar. Datang silih, ber, berganti, semakin lama semakin berat, semakin besar, semakin mencekam, kayak potongan malam, semakin malam semakin larut, banyak korban, banyak orang banyak orang yang menyimpang, yang sesat, bukan semata-mata sebelumnya ahli ketaatan, dan ibadah menjadi ahli maksiat, bukan semata-mata orang yang dulunya lempang lurus menjadi menyimpang, bahkan saya bertingkat yang sebelumnya muslim murtad menjadi kafir naudzubillah. Menggambarkan fitnah begitu besar, mengerikan, begitu deras dan orang-orang menyimpang ketika itu disebabkan menjual agamanya, menjual akidah prinsipnya dengan sedikit materi dunia. Solusi untuk ini semua Rasul sampaikan di awal hadis, badiru bil akmal. Hendaklah kalian bergegas, bersegera mengerjakan amal kebajikan, amal soleh. Harus disebutkan situasi yang menimpa kaum muslimin di akhir zaman. Pertanda kata para ulama, bergegas dalam beramal itu solusi selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada, malapetaka yang ada, bencana yang ada. Allah Jalla wa'ala yang berikan taufik pada hambanya, yang menyelamatkan hamba-hambanya yang bertakwa, yang soleh, dari semua mara bahaya yang ada dengan bergegas mengamalkan amal kebajikan barakallahu <coughs> Juga dengan fastabiqul khairat yang dilakukan berlomba-lomba dalam mengerjakan amal kebajikan. Barakallahu fikum. Uh, ikhwan fillah, kaum muslimin rahimakumullah taala. Dan memang lebih dianjurkan lagi ketika usia kita semakin bertambah. Tidak tahu dibahasakan bertambah atau semakin berkurang. Kalau dihitung dengan angka semakin bertambah. Kalau dihitung dengan durasi hidup di dunia ini semakin berkurang. Betul gitu ya? Umurnya itu berapa? 50. Itu kalau dari lahir sampai sekarang 50 tahun. Usia antum di dunia berapa? Sudah berkurang 50 tahun. Tapi gitu bahasanya. Sudah berkurang 50 tahun. Tidak tahu kapan sisanya. Ketika usia kita semakin habis di dunia ini, semakin banyak dengan angka, maka semakin dianjurkan sangat untuk beribadah, fokus beribadah. Mempersiapkan diri, menyiapkan bekal sebanyak mungkin, sebaik mungkin untuk menyebut ajal. Bukan berarti yang muda-muda berhalia. Masing-masing kita nggak tahu kapan ajalnya, kapan matinya, kapan wafat. Tapi yang pasti kalau sudah berumur tentu lebih sedikit durasi hidup. Diminta dengan sangat untuk berlomba-lomba mengerjakan amal ibadah, fokus beribadah, hanya beribadah. Jangan sampai terjangkiti penyakit cinta dunia <clears throat> untuk bekal akhirat. <clears throat> Disebutkan dalam sebuah ayat dan Fatir 37 Allah Jalla wa'ala mengingatkan memberikan peringatan zikra tanbih tazkir Allah mengatakan dalam firman-Nya awalam nu'ammirkum ma yatadhakaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir bukankah kami sudah memberi kamu umur panjang yang dengan itu bisa ingat orang-orang yang mau ingat wajah aku menadir bukankah telah datang kepada kamu an-nadir pemberi peringatan itu peringatan tegur dari Allah Jalla wa'ala bahasa simpelnya kenapa kamu kok ibadahnya ogah-ogahan, amal solehnya malas-malasan, tidak punya semangat untuk mengamalkan kebajikan, masih saja dengan dosa, kemaksiatan, kelalaian-kelalaian. Bukankah umur kamu sudah panjang? Dikasih umur panjang, cukuplah untuk mengingat, untuk uh, eh, interpretasi diri. Cukup. Dan telah datang kepada kamu nadir pemberi peringatan yang memberi kamu peringatan tentang masalah ini. Pada ayat awalan nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dibahas dari para ahli tafsir usia berapa itu? Yang dikatakan umur panjang itu. Ibnu Abbas berpendapat di pendapatnya para muhakkikin, ahli tahqiq dari para ulama, mereka mengatakan awalam mu'ammirkum sittina sana. Bukankah kami sudah memberi umur kepada kamu sampai 60 tahun? Itu cukup untuk menjadi pengingat. Gitu. 60 tahun namanya, cukup sebagai pengingat. Ada yang berpendapat 18 tahun, ada yang berpendapat 40 tahun. Mereka menukil dari ahlul Madinah, orang-orang Madinah pada masa itu. <coughs> An ahlul Madinah kanu idza balagha ahaduhum arba'in sanatan tafarragha lil ibadah. Dulu orang-orang Madinah ketika seseorang di antara mereka mencapai usia 40 tahun fokus ibadah. Sudah nggak mikirin dunia mana langsung fokus ibadah menjadi bekal yang banyak menuju akhirat. Dalam pandangan mereka, 40 tahun sudah cukup sebagai pengingat. Tapi yang rajin yang sahih 60 tahun. Dikuatkan dengan hadis dalam sahih Bukhari <clears throat> dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "A'dzarallahum a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Kata para ulama maknanya adalah lam yatruk lahu udhra Allah Jalla wa'ala tidak lagi memberi uzur kepada seseorang yang Allah tangguhkan kehidupannya sampai mencapai usia 60 tahun. Itu maknanya. Jadi ketika sampai usia kepala 6, 60 tahun, gak ada lagi uzur. Dia nggak mau beramal soleh, gak ada lagi uzur. Dikasih hukuman. Dia masih juga lalai, gak ada uzur. Dikasih hukuman. Di usia masih juga senang dengan dosa kemaksiatan, doyan kemaksiatan, gak ada uzur. Dikarenakan usianya sudah mulai sepuluh. Mestinya waktu untuk muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri, mempersiapkan diri, memperbanyak bekal menuju darul akhirah. Masih juga nggak mau beribadah, masih juga nggak mau beramal saleh, masih juga nggak mau sholat, nggak mau puasa, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada, masih juga berbuat dosa dan segala macamnya. Gak ada lagi ulu, gak ada lagi alasan. Kita pengertian awalam nu'amirkum ma yatadakaru fihi mentadakar. Usianya 60 tahun. Kalimat waja'akumun nadhir Bukankah telah datang kepada kamu An-nadhir pemberi peringatan Mayoritas uh, ahli tafsir berpendapat An-nadhir ialah Rasulullah SAW dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah telah datang kepada kamu Rasul kalian, Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, diutus tengah-tengah kalian, menyampaikan risalah Allah Jalla wa'ala? Jawabannya, sudah. Dan sekarang sudah berlalu sekian abad. Kita di 1447 masih enam ya? Enam masih hanya. 1446 Itu dari hijau Nabawi. Sudah sekian abad berlalu masa itu. Artinya sudah tidak ada lagi alasan tidak mau beribadah, nggak ada lagi alasan. Tidak mengerjakan amal soleh, nggak ada lagi alasan. Masih juga berbuat dosa, nggak ada lagi alasan Kenapa? Sudah datang kepada kita nadir pemberi peringatan yakni Nabi kita Muhammad SAW. Sudah berlalu ini. Ada lagi uzur. Ada berpendapat an ialah asyik. Uban-uban yang di rambut-rambut kita itu sudah beruban. Ini pendapatnya Ikrimah, Ibnu Uwain dan juga yang lainnya. Itu berperingatan. Ngaca, ngaca, ngaca. Buka ketunya, ketu itu koran sua ya. Ketu itu koran sua nasional, soko namanya ketu. Itu bahasa orang Jawa Timuran, ketu. Siapa apa namanya? Bajima bahasa Indonesia. Saya hanya kepingin tahu bahasa daerahnya. Itu. Koplo ini juga koplo, ini juga koplo. Ketu itu yang kayak punya simbah itu namanya ketu. Nah, apa namanya? Ya, songkok nasional. Kopya, iya bisa. Buka aja. Ngaca, ternyata sudah mulai berubah rambut Anda. Itu namanya nadir, memberi peringatan. Anda dikasih peringatan, kematian dekat dengan kamu. Sudah nggak ada lagi uzur bagi kamu. Segera bergegas beramal saleh, kalau masih juga nggak mau beramal, nggak ada ibadah, nggak ada ketaatan, lalai dengan berbagai macam kesenangan dunia, dosa, kemaksiatan, nggak ada lagi uzur. Sudah dikasih nadir, peringatan. Dan dua-duanya ada. Sudah datang. Pertama jelas, yang kedua yang sudah punya uban sudah ada. sudah berubah. Oh, sudah berubah sudah. Loh, sudah toh? Hah, barakallahu sudah. nadir peringatan. Itu maknanya kata para ulama. <clears throat> Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam Riyadhus Shalihin membuat bab terkait dengan apa yang disampaikan di atas bab al-hathu al-izdiyadi al khair fi awakhir umur bab himbauan, hasungan, anjuran sangat memperbanyak amal-amal kebajikan di akhir-akhir hidup, di akhir-akhir usia. Semakin tua jangan semakin lemot, semakin tua jangan semakin lelet, semakin tua jangan semakin mager. Apa? Bangun mager? Oh, anda malas gerak. Mestinya semakin berusia semakin semangat, semakin tua, semakin bersemangat. Kenapa? Durasinya sebentar lagi. Pada umumnya, tidak lama lagi. Durasi kematian jelas. Jangan lupa durasi uzur. Semakin sedikit. Apalagi sudah 60 sekian. Nggak ada lagi uzur. Bergegas beramal, bergegas beramal supaya Allah Jalla wa'ala berikan rahmatnya kepada kita dengan rahmat Allah Jalla wa'ala Allah akan memberikan kepada kita semua yang terbaik yang diimpikan dari semua pihak tidak semua pihak namanya Al-Jannah Barakulahikum itu masing-masing muslim bisa meraih surga bukan semata-mata amal tetapi murni rahmat Allah Jalla wa'ala Itu yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya bahwasanya la yadkhula ahadukumul jannata bi amali. Setelah setahun dan darah kamu sekali-kali tidak bakal mampu masuk surga dengan semata-mata amalnya. Ditanyakan wala anta ya Rasulullah, begitu engkau pula ya Rasulullah, beliau mengatakan wala ana, begitu pula saya tidak akan masuk surga dengan semata-mata amalnya Walakin Allah taghammadani bi rahmatin min wa fadl. Hanya saja Allah Jalla wa'ala meliputi aku dengan rahmatnya dan fadilahnya. Ini akidah kaum muslimin. Kita harus meyakini seorang muslim, hamba Allah Jalla wa'ala bisa meraih al-jannah dengan rahmat Allah semata, fadilah, keutamaan dari Allah semata, dan caranya, asbabnya adalah memperbanyak amal soleh, bergegas beramal soleh. Lillahi ta'ala ikhlas dan niat. Dan dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW namanya muwafaqatul rasul, mutaba'atul rasul. Mengikuti, menyepakati ajaran bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga amalnya saleh, sahih, benar, makbul, terima, najur, dikasih pahala. <clears throat> Barakallahu Dengan itu akan menggapai rahmatnya Allah Jalla wa ala dengan rahmat Allah semata akan menggapai surganya Allah Jalla wa'ala Baratallahu fikum Belum ada Hah? Ya monggo. Adhan dulu diteruskan sebentar. Poin penutup insyaallah taala. Tapi warahmatullahi wabarakatuh. sebagai penutup eh, saya akan bawakan beberapa hal penting yang bisa memotivasi kita bergegas bersegera dalam mengerjakan amal kebajikan. Yang pertama adalah dengan cara kita mengetahui hmm, menghayati, meresapi tujuan hidup. yang dibahas sebelumnya tujuan hidupnya kita beribadah kepada Allah Jalla wa Tahu untuk apa hidup di muka bumi. <clears throat> untuk ibadah. Yang memotivasi kita mengejar tujuan hidup. Yang kedua, Yang kedua adalah mem memahami dan mengerti, menghayati masing-masing kita akan mati dan tidak tahu kapan dia mati. Kalau nasin zaiqatul maut. Masing-masing jiwa akan merasakan kematiannya. <clears throat> Barakallahu Tahu itu. Ingat mati. Ingat mati dan kita nggak tahu kapan kita mati dengan kematian semua telah usai yang ada adalah hisab hisabul amal <clears throat> yang menyemangati kita untuk bisa bersikap dalam beramal yang ketiga adalah barakallahu fikum al ilmu sahih ilmu yang benar belajar ilmu agama mengkaji Al-Quranul Karim mengkaji hadis Rasulullah SAW keterangan-keterangan para ulama kita yang menjelaskan ini amal kebajikan, ini amal soleh, amal ketaatan, perintah Allah, kita kerjakan. Ini larangan agama, tinggalkan. Sehingga langkah kita yang kita kerjakan dengan dasar ilmu, bukan dengan kebutuhan, bukan dengan cara yang buta, tapi dengan ilmu terbimbing. Semangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Barakallahu yang ketiga adalah al-bi'ah salihah. Lingkungan sekitar yang baik. Bertetangga dengan orang-orang yang baik, akhlaknya bagus, budi bagus, semangat ibadahnya baik, dikenal dengan masyarakat yang baik. Ini yang akan menyemangati kita, memotivasi kita untuk meraih tujuan hidup dan Jadi orang baik juga. Bersama-sama dengan mereka mengejarkan kebaikan-kebaikan juga. Yang kelima adalah sohbatul akhyar. Bersahabat, berteman dengan orang-orang baik. Lingkaran pertemanan kita, persahabatan kita, interaksi kita juga dengan orang-orang baik. Akhlak yang bagus, pekertinya luhur, semangat dalam perkara ibadah, sehingga kita akan terbawa dengan pertemanan kita menuju perkara kebaikan juga. Karena sahabat itulah yang banyak memotivasi Barakallahu fikum. Yang keberapa? Yang keenam ialah ihtisabul ajr. Semangat untuk menggapai dan meraih pahala besar dari Allah Jalla wa'ala. Karena kita tahu besarnya pahala amal. Masing-masing amal dikasih pahalanya sendiri-sendiri. Amal ini, amal ini, amal ini, amal ini, amal itu. Pahala besar menanti. Ini yang kita harapkan dengan pahala itu mendapatkan kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Namanya ihtisabul ajr. Yang kita harapkan pahala dari Allah Taala. Yang berikutnya adalah mengejar al-jannah. Dambaan semua pihak. Kita berharap semuanya baik, dunianya baik, agamanya, dunia hasanah juga sangat bermimpi, mendambakan, beringin, ber, ber, cita-cita dan semoga terwujud semoga Allah wujudkan semua yang ada ini mendapatkan puncak kebahagiaan al jannah dia belum kiamah nanti sababnya dengan amal saleh sababnya dengan bertakwa kepada Allah laksanakan perintah agama jauhi larangan semangat untuk menggapai surga barakallahu ini upaya-upaya supaya terjaga semangat kita dalam mengerjakan amal kebajikan. Selebihnya, yang paling penting juga ya, jangan pernah mengandalkan kemampuan pribadi. Kita yang manusia biasa, lemah. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga poin berikutnya, al-luju ilallah. Selalu bersandar kepada Allah, kembali kepada Allah, tawakal kepada Allah, Mohon kemudahan-kemudahan kepada Allah. Mohon taufik kepada Allah. Ini penting. Soal, taufik, wal hidayah. Memohon taufik dan hidayah, taisir, kemudahan dari Allah wa'ala. Jangan selalu mendekat kepada Allah, bersandar kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kita yang berikhtiar selebihnya mohon kemudahan kepada Allah. Allah Jalla wa'ala barakallahu fikum. Nah, itu doa namanya. Dan selalu poin yang berikutnya diiringi dengan sifat dan taubat kepada Allah Jalla wa'ala. Karena itu manusia biasa. Sesemangat apapun kita, manusia biasa. Lalai iya, khilaf iya, alfa iya, males iyo. Hilang semangat, Dan kadang banyak ininya, itu manusiawi dan banyak mengganggu kita. Maka ikhtiar yang begitu banyak sempurnakan dengan perbanyak taubat, istighfar kepada Allah Jalla wa mengakui kelemahan di hadapan Allah, mengakui kesalahan di hadapan Allah Berharap dengan taubat dan nasuha barakallahu kelelahan kita, kealpaan kita, kekhilafan kita, dosa kita, kesalahan kita Allah ampuni. Kekurangan kita dalam beramal soleh dan dalam beribadah Allah ampuni. Apa yang kurang, apa yang salah Allah ampuni. Sehingga semakin mulia, semakin terhormat, semakin uh, bertakwa dengan amal solehnya dan semakin bersih dari semua dosa, kesalahan dengan taubat dan istighfarnya. Ini hal yang paling penting untuk kita upayakan Mari bersama-sama menyisihkan dengan baju. Kita bersegera beramal saleh, baik amal saleh ibadah mahdoh, ibadah yang terkait dengan Allah Jalla wa'ala, atau amal saleh berupa uh, uh, berupa amal-amal muamalah, akhlak yang mulia, yang luhur, interaksi yang baik dengan sesama kita, orang tua, sutri, anak, kerabat, famili, tetangga, Eh, muslimin, pemerintah, penguasa, para ulama, semuanya. Kita harus memiliki akhlak yang mulia dengan semua pihak, dengan akhlak mulia yang dibimbingkan dalam Islam, dibimbingkan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ada uh, amal sholat terkait dengan Allah Jalla wa'ala, ada amal sholat terkait dengan hamba-hambanya. Dan tidak semata-mata mengerjakan kebaikan. Jangan lupa meninggalkan yang ada barakallahu kita bersemangat, berlomba-lomba dalam perkara ini, berkesan dalam dalam bab ini dan istiqamah di atasnya. Kemohon kepada Allah Taala semoga diberi taufik, kita mudah kemudahan, istiqamahan di atas sunnah, menggapai kebaikan dunia, kebaikan agama, puncaknya kebaikan akhirat di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya utarakan. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan antum sekalian yang ada di kejobong. Jo bukan co ya. Kecobong apa kejobong? Kejobong ini. Ah, manfaat antum sekalian. barokah untuk kita semua. Insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cekap. Cukup. Wonten-wonten yang mau tanya-tanya tidak ada ya. Semoga tidak ada. Tidak ada ya. Jangan ada, nggak ada ya. Alhamdulillah tidak ada. Semoga manfaat ini sebagai ujangan kita semua. Semua kita lebih baik sebagai hamba Allah yang saleh ke dalam semua hal, saleh ibadahnya, saleh muamalahnya dan segala sesuatunya dengan bimbingan Islam.